Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Bapak Abi di Gunung Jati. Bapak Adi di Gunung Jati. Gunung Jati. Pertanyaannya dengan Buya dipersilahkan. Uh, eh, punten Buya mau nanya tentang kejadian yang uh, aktual ini bahwa <clears throat> ada seorang yang taubat bahkan mengkhatamkan Quran dan sebagainya, taubatnya betul-betul tobat Tobat kenapa? Tetapi dia sebelum eh, sebelumnya sudah diponis hukuman mati oleh hakim dan akan dieksekusi taruhlah 10 hari ke depan. Nah, contoh kasus punten mengenai di Budiman ini Bu ya. Dia tobat benar-benar tobat sebelum dia dieksekusi mati. Nah, apakah tobat semacam ini uh, merupakan tobat yang dianjurkan dan pasti diterima dengan asumsi tobatnya itu betul-betul tobat nasuha Bu ya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ah, mungkin bisa disebutkan kejadian aktualnya apa? Pembukaan perjahatan apa ini? Ya kejahatan narkoba ya Freddy Budiman. Baru oh, baik, ya, baik. Kan. baik. Iya, itu kan dia kan sebelum dieksekusi mati, dia tobat betul-betul tobat ya. Jadi mohon penjelasannya tobat semacam ini apakah kemungkinan diterima baik masya dengan asumsi tobatnya betul-betul tobat nasuha begitu baik betul masya terima Allah. kasih bu ya bila ya, topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allah pantang menghukum hambanya dua kali pertanyaan dua yang kedua mungkin ada seorang narkoba dan sebagainya sampai dihukum bunuh dan sebagainya Ketahuilah, kalau sudah dihukum di dunia, ketahuilah tidak akan dihukum lagi oleh Allah di akhirat. Ketahuilah, Allah Maha Kasih. Semua yang dihukum di dunia tidak akan dihukum lagi oleh Allah di akhirat. Allah pantang menghukum hambanya dua kali. Tidak usah seudon kepada mungkin dia waktu masa hidupnya sebagai bos narkoba, membuat kesalahan di mana-mana. Tapi kalau ternyata sudah dihukum, ketahuilah, dan hukuman pengedar narkoba dihukum mati dalam Islam diperkenalkan karena dia telah membuat kerusakan di muka bumi bukan sekedar mengonsumsi kalau mengonsumsi dicambuk Hah? dicambuk antara 40 sampai 80 pokoknya dihukum bahkan dalam mata balik ditakzir sampai kapok Agar tapi kita lihat kalau sampai dihukum bunuh dia adalah masuk bab membuat kerusakan di muka bumi bahkan sebagian sampai mengatakan disalib semua yang buat kerusakan di muka bumi membuat kerusakan perampok po, ini membuat kerusakan ini hukumnya bukan sekedar dibunuh setelah dibunuh di, digantung di, di, di, gantung, biar jadi pelajaran buat yang digantung di, disalib di, dipampang di tempat umum agar yang lain tahu tapi bagi dia yang bertobat memang apalagi istagfirullah saya nyesal ampun minta ampun kepada Allah dihukum insya Allah tidak dihukum lagi di akhirat karena Allah pantang menghukum hambanya dua kali termasuk na'udzubillah semoga Allah menjauhkan dari zina orang yang melakukan berzinaan lalu bertobat lalu dihukum rajam seperti pada zaman Nabi SAW ada seorang Ghamidiyah ada orang Ma'is setelah dihukum oleh Nabi dihukum rajam mati ada sahabat Nabi yang memandang biji hah mati dalam keadaan dihukum rajam karena zina direndahkan Nabi marah dan berkata kalau seandainya ditimbang tobatnya orang ini dengan amalnya ahli Madinah niscaya lebih berat tobatnya orang ini Makanya kalau sudah orang bertobat jangan main-main. Allah Maha Pengampun. Maka kepada siapapun yang pernah meleset dalam dosa hendaknya yuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ingat, dosa kepada Allah seperti zina bukan harus dirajam. Bukan harus Anda ngadu ke mahkamah lalu berkata aku berzina, tidak. Cukup tutup aib itu dan ngadulah kepada Allah supaya tidak salah faham saya membuat contoh perzinaan lalu esok hari ada orang berkata saya zina tolong dirajam saya enggak bukan dianjurkan anda minta rajam akan tapi siapapun yang melakukan dosa kepada Allah hendaknya tobat dan diam tidak usah cerita kepada bangsa manusia ngadulah kepada Allah dan menangis kepada Allah dan selesai tapi ingat siapapun yang sudah dihukum di dunia tidak akan dihukum lagi di akhirat pezina yang sudah dicambuk tidak akan dihukum di akhirat Allah pandang menghukum dua kali pemabuk yang dicambuk tidak akan dihukum lagi di akhirat termasuk tadi mengedar narkoba kalau sudah dihukum mati asalkan dia adalah seorang ahli iman apalagi waktu mati masih ingat syahadat asyhadu Allah iman Allah tidak akan menghukumnya lagi nanti di akhirat pantang Allah menghukum hambanya dua kali wallahu alam bisawab